Para masyayikh, para kiai dan para hadirin hadirat rahimakumullah. Sepindah semoga sangat ngaturakan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita aturakan dumateng uswah kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mugi-mugi kita sedaya ingkang tansah cinta dumateng Rasulullah, cinta dumateng anak cucu Rasulullah, cinta bersolawat mugi-mugi mangke Kanjeng Nabi Muhammad ngakeni kita sebagai umatipun dan kita termasuk min ahli syafaati. Dalam kesempatan malam hari ini sepindah ngaturaken ribuan terima kasih khususipun dumateng para habaib, para masyayikh dan para hadirin sedaya ingkang kersa rawuh wonten kesempatan Majlis Ar-Ridwan dalam rangka haulipun Bapak Kawulo Kiai Syadili Muhdar mugi-mugi kerwan Panjangan sedaya keluarga mboten pun apa pun apa Namun mengatakan doa jazakumullah ahsanal jazak lan atas segala kekurangan ya sewu persiapan iki alhamdulillah tapi nggih susah kita perkirakan hadirin sekitar 2000 orang tapi alhamdulillah niki lebih dari yang kita perkirakan. Niki isyarah mugi-mugi jamaah Masjid Adridwan senantiasa bertambah tambah lan tansah membawa berkah dumateng kita sedaya. Alhamdulillah kawula sangat bersyukur ketempatan majelis selawat insyaallah kathah barokahipun. Lan Kulo nyuwun dalam satu tahun niki alhamdulillah minimal dua kali dipun tempati Masjid Ar-Ridwan minimal <laughs> Kenapa kita yakin majelis ngakados mekaten yang sebesar ini niki insya Allah godaan yang godaan yang ageng kadek nggih kepentingan-kepentingan banyak ingkang badhe masuk dumateng majelis ngakados mekaten menika. Tapi alhamdulillah majelis Ar-Ridwan hingga hari ini tetap bertahan tidak terpengaruh dengan semua kepentingan-kepentingan apapun dan insya Allah kita dongaaken mugi-mugi ila yaumil kiamah kados mekaten. Lan nomor kalih kita memilih Majlis Ar-Ridwan katus mekaten karena kita sangat menggantungkan berjalannya faham ahli sunnah wal jamaah tetap bertahan di bumi tanah air ini. Karena apa? Nuwun sewu sak mangke di mana-mana kita sampun sulit untuk mempertahankan ahli sunnah wal jamaah menikah Di NO yang dulu itu notabene didirikan untuk mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Tapi saat ini Syiah sampun melepeteng NU. NO. Tapi saat ini Islam liberal sampun masuk dumateng NO. Dan ya, insya Allah Aridwan inilah satu-satunya harapan kita untuk mempertahankan al-sunnah wal jamaah ini. Dan yang kedua, kita menggantungkan betapa hari ini kita sangat mengharapkan masalah al-sunnah wal jamaah sudah jelas. Kalau Allah dawuh wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه anhu لهم جنات تجري تحت tajri فيها أبدا ذلك الفوز العظيم satu ayat itu sudah cukuplah untuk menangkis faham wahabi di sana itu walladzina tabauhum bi ihsan kita ikut pada para sahabat tidak ikut langsung pada Rasulullah itu pun kita sudah dijanjikan Allah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah ayat ini untuk menangkis faham Syiah di mana di sini Allah secara langsung memuji dumateng para sahabat yang selama ini dicaci-caci dicaci maki oleh mereka. Itulah alhamdulillah majelis Ar-Ridwan yang seperti ini kita keluarga besar Pondok Pesantren Salaf Al-Qur'an Asy-Syadzili senantiasa ikut mendukung majelis Ar-Ridwan ini semoga menjadi sebuah majelis ingkang tansah sakit membimbing kita menjadi orang-orang yang bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih kawula nyuwun agungipun ribuan terima kasih atas berkenannya khususipun Habib Jamal Baagil ingkang Kerso menempat wonten pondok Kaulo ingkang sangat terbatas menika mugi-mugi beto barokah dumateng sedantenipun. Cekap semanten mohon maaf atas segala kekurangan wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim wallahu yuwaffiquna ila tariqil qawim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.